Insya Allah kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Namun sebelum kita melanjutkan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kita masih melanjutkan kajian kemis yang lalu, yaitu yang lalu kita membahas tentang qawaid wa usul fi manhajit talaki wal istidlal. Kaidah-kaidah dan usul-usul tentang manhaj mengambil ilmu dan berdalil menurut ahli sunnah wal jamaah. Di dalamnya berisi ada 12 poin dan kita telah membahas sampai poin yang ke 6 Saya ulangi dulu secara singkat 1 sampai 6 setelah itu kita lanjutkan sampai selesai insya Allah. Yang lalu sudah kita bahas yang pertama adalah sumber akidah. Adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah serta ijma'nya salafus saleh. Kemudian yang kedua, semua hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima dan diamalkan. Walaupun hadis itu adalah hadis mutawatir ataupun hadis ahad sama saja dalam akidah, dalam hukum dan yang lainnya. Yang ketiga, rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya serta pemahaman salafus soleh dan para imam yang berjalan di atas manhaj para salafus soleh. Tidak boleh yang telah sahih itu dilawan dengan kemungkinan-kemungkinan dari segi bahasa saja. Kemudian yang keempat, usuluddin, pokok-pokok agama prinsip-prinsip agama semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh seorang pun membuat sesuatu yang baru yang dia anggap itu adalah bagian dari agama. Kemudian yang kelima, hendaklah kita pasrah kepada Allah dan Rasulnya lahir batin, pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah lahir batin. Tidak boleh menentang sedikit pun dari Al-Quran atau Sunnah As-Sahihah itu dengan kias, dengan analog-analog, tidak pula dengan rasa, tidak pula dengan kasyaf pembukaan-pembukaan, tidak pula dengan ucapan syekh, ucapan guru, tidak pula ucapan imam dan yang lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah diterima secara mutlak, lahir batin, tanpa ditentang oleh sesuatu apapun. Kemudian yang keenam, akal yang sehat selalu cocok dengan dalil yang sahih. Akal yang sehat dan dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan selama-lamanya. Kalau seandainya terkesan ada pertentangan antara dalil dengan akal, maka tetap yang didahulukan adalah dalil. Itu sudah kita bahas, sekarang kita lanjutkan poin ke tujuh Kaidah dan usul manhaj ahli sunnah wa jamaah dalam mengambil ilmu dan berdalil adalah yajibul iltizamu bi alfadhi bil alfadhi syar'iyyah fil aqidah. Wajib berpegang wajib berpegang dengan lafat-lafat yang syar'i dalam akidah. Wajib berpegang dengan lafat-lafat yang syar'i dalam akidah. Wa tajannubul alfadhil bid'iyyah allati ahdatsaha nas Dan menjauhi lafat-lafat bid'ah yang dibuat oleh manusia. Lafat-lafat bid'ah, lafat-lafat baru, istilah-istilah baru yang dibuat oleh manusia. Jadi lafat kalau kita terjemahkan bisa jadi istilah ya. Kita memakai istilah-istilah yang syar'i dalam akidah dan kita menjauhi istilah-istilah baru yang dibuat oleh manusia. Kemudian wal alfadul mujmalah al-muhtamilah lil khata' was shawab yustafsaru an maknaha Dan lafat-lafat yang global lafat-lafat atau istilah-istilah yang global yang kemungkinan salah dan kemungkinan benar harus dijelaskan maknanya. Fama kana haqqan utsbita bilafdhihi syar'i. Kalau ternyata benar benar ya, maknanya benar, maka lafaz atau istilah itu diganti dengan yang syar'i. Wa ma kana batilan rudda. Jika ternyata batil harus ditolak. Jelas ya maksudnya. Jadi kita berpegang teguh kepada lafat-lafat istilah-istilah yang syar'i dalam akidah. Istilah-istilah yang baru dalam akidah yang dibuat oleh manusia ditinggalkan. Adapun kalau ada lafaz atau istilah yang global, bisa diartikan salah, bisa diartikan benar. Maka harus dijelaskan maknanya apa dari istilah itu. Kalau ternyata dari penjelasannya maknanya benar, maka istilah itu harus diganti dengan yang syar'i. Kalau ternyata setelah dia menjelaskan ternyata istilahnya itu batil harus ditolak semuanya. Contohnya, contoh yang paling gampang. Mungkin dalam hal akidah ya, seperti sifat 20. Allah wujud kidam bakok. Kita ambil satu, kidam. Kidam, kata-kata kidam itu kidam lafaz yang tidak syar'i. Dibuat oleh Syekh Abdul Hasan Al-As'ari Al-Ash'ari rahimahullah taala karena ini lafadznya enggak syar'i dan bisa kemungkinannya benar, bisa kemungkinan salah, maka perlu dijelaskan maksudnya apa kidam itu. Oh, maksudnya kidam itu adalah Allah itu sudah ada semenjak dahulu kala, sebelum segala sesuatu itu ada. Maksudnya begitu. Oh, kalau gitu maksudnya benar. Tapi istilahnya salah, maka istilahnya harus diganti. Karena istilah yang syar'i, yang syar'i apa? Al-awwal. Kenapa pakai kidam? Padahal ada al-awwal al laisa qablahu syai' yang mana Allah itu sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Kalau ternyata dia mengatakan kidam itu Allah ada semenjak dahulu kala, tapi belum tentu sebelumnya Allah itu tidak ada sesuatu. Ah berarti batil ditolak. Itu satu contoh istilah yang tidak syar'i. Jelas atau tidak? Jelas ya. Dan istilah-istilah model gini banyak dipakai sekarang, terutama oleh orang-orang dari kelompok filsafat. Orang filsafat itu banyak dalam akidah istilah yang tidak syar'i. Dalam akidah Contoh juga yang mungkin sekarang ini banyak disebarkan istilah enggak syar'i. Sekarang ini adalah saatnya hurriyah al-fikriyah, kebebasan berpikir. Ini maksudnya apa kebebasan berpikir ini? Kalau yang dimaksud kebebasan berpikir itu adalah itu adalah bebas terserah orang mau milih agama apa saja silakan. Silakan dibuka pemikirannya, mau baca apa saja silakan. Mengikut agama apa saja silakan. Jelas ini adalah batin Kalau yang dimaksud kebebasan berpikir itu adalah bebas dalam menentukan madhabnya. Madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, semuanya bebas dia milih. Yang penting dia harus tahu dalilnya. Ini benar maksudnya. Tapi istilahnya tetap harus diganti. Karena istilah kebebasan berpikir itu istilah yang berbahaya. Mungkin benar, mungkin salah. Jelas ya? Itu poin yang nomor ke-7. Kemudian poin yang nomor ke-8. Al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemaksuman itu telah tetap untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun minal istima' ala dhalalah dan umat umat secara keseluruhan maksum maksum ya atau terjaga daripada bersatu di atas kesesatan. Wa amma ahaduha fala ismata li minhum. Adapun pribadi-pribadi atau perorangan-perorangan maka tidak ada seorang pun yang maksum maksum wa makhtalafa fihi al-a'immah wa ghairuhum famarja'uhu ila al-kitabi was sunnah dan apa yang diperselisihkan dan apa yang diperselisihkan oleh para imam dan selain mereka maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Fama qawma alihi dalil kubil Siapa yang mempunyai dalil Maka dialah yang diterima Ma'al i'tidar lil mukhti' min mujtahidil ummah Sekaligus memberi udur memberi udur. Udur itu memberikan alasan, memberikan maaf kepada yang salah dari kalangan para mujtahid umat ini. Para mujtahid, para ahli ijtihad umat ini. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksum artinya terjaga. Terjaga dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Terjaga dari dosa besar dan perbuatan yang tercela. Tapi tidak terjaga dari semua kesalahan. Ada kalanya Nabi juga berbuat salah, cuman salahnya itu tidak fatal, enggak prinsip dan itu pun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Abasa wa Tawalla kemudian juga ketika beliau mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak ikut pergi perang di dalam surat At-Taubah lalu Allah mengatakan afallahu anka Allah memaafkan kamu salah mungkin tapi bukan prinsip bukan salah besar tidak mungkin berbohong, nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin berzina dan semisalnya. Dan itu pun kalau salah sebagai manusia langsung diingatkan oleh Allah. Seperti beliau juga pernah lupa kan sholat duhur atau asar yang mestinya empat beliau sholat cuman dua. Langsung diingatkan dan dari lupanya itu timbul syariat, timbul hukum. Jadi yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara keseluruhan juga maksum daripada bersepakat atas kesesatan. Artinya umat Nabi Muhammad ini tidak mungkin semuanya tersesat, tidak mungkin. Sehingga ada hadis yang berbunyi inna ummati la tajtami'u ala dhalalah atau kama qala alaihi wasallam. Sesungguhnya umatku tidak mungkin bersepakat semuanya atas kesesatan. jadi ada yang sesat, ada yang tidak. Semuanya enggak mungkin terjaga, maksum Bahkan juga ada kelompok yang selalu berada di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummatin zahirina 'alal haq. la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kazalik. Selalu ada yang di atas kebenaran sampai menjelang kiamat nanti. Adapun pribadi-pribadi, perorangan-perorangan, maka tidak ada yang maksum. Jadi tidak ada. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat beliau satu pun nggak ada yang maksum. Walaupun dianggap oleh para imam 12 imam itu menurut kelompok lain Syiah Rafidhah misalnya tidak ada, maksum tidak ada. Mereka adalah manusia. Kemudian kalau seandainya para imam ada beda pendapat, maka tetap rujukannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ditimbang, mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itulah yang diterima. Yang tidak sesuai nggak diterima, tapi kita tetap menjaga kehormatan para ulama, para imam tersebut, diberi maaf, diberi udur, Diberi maaf, diberi udur. Bahkan di dalam hadis disebutkan idah istahadal hakim fa asaba falahu ajron, wa in akhta'a falahu ajron wahid. Seorang hakim apabila berijtihad, istihadnya benar dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada saya bawakan tulisan yang panjang tentang ucapan empat imam bahwa mereka semuanya itu melarang fanatik kepada mereka, harus fanatik kepada dalil. Itu yang nomor delapan Jadi kembalinya semuanya kepada dalil Al-Qur'an was Kemudian poin yang nomor ke sembilan fil ummati namul hamun. Pada umat ini ada orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilham. Ka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. ru'ya as-salihah haqqun. Mimpi yang baik adalah benar. Wahia juz'un minan nubuwa dan merupakan satu bagian dari kenabian. Wal firasatu shadiqatu haqqun. Firasat yang benar adalah hak. Firasat yang benar adalah hak. wafiha karamatun mubashirat. Dan pada umat ini juga terdapat karomat keramat dan kabar gembira kabar gembira bisyaratin muwafaqatuha lisyar'i dengan syarat mencocoki syariat sesuai dengan syariat. Walaisat masdaron lil aqidati wala lit tasyrik dan bukan sumber akidah serta bukan pula sumber syariat pensyariatan. Nah, ini juga penting sekali, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini kaidah-kaidah ya usul-usul ya. Kalau kita nanti bicara dalil-dalilnya nanti panjang. Satu poin bisa satu pertemuan. Jadi di dalam umat Nabi Muhammad SAW ini ada orang-orang yang mendapat ilham. Ilham itu mirip-mirip dengan wahyu, cuman ilham itu bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul. Contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ummati mulhamun minhum Umar." Di antara umatku ada orang yang diberi ilham. Di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala Seperti ketika ketika beliau khutbah di Madinah, tiba-tiba beliau berteriak-teriak, "Ya Syariah Al-Jabal, ya Syariah Al-Jabal." Wahai pasukan, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Orang-orang di Madinah itu heran, ini ceramah kok pasukan disuruh naik ke gunung. Ternyata pasukan yang beliau kirim untuk perang di negeri lain itu hampir mendapat kekalahan. Lalu ternyata mereka mendengar suara itu, akhirnya mereka naik ke gunung dan mereka mendapat kemenangan. Setelah mereka pulang ke Madinah, mereka cerita, kami hampir kalah. Tiba-tiba kami dengar suaranya sahabat Umar yang menganjurkan kami merubah strategi naik ke atas gunung dan kami pun naik ke gunung akhirnya kami menang. Ini namanya ilham. Dan juga beliau dapat ilham banyak-banyak syariat yang mula-mula didahului oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala termasuk larangan menyolati dan menguburkan orang munafik, masalah hijab dan yang lain-lainnya. Ilham diberi ilham. Kemudian mimpi yang baik itu adalah hak, adalah benar adanya dan termasuk bagian dari kenabian, itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Demikian pula firasat yang benar adalah hak firasat. Orang itu kadang punya firasat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firasat al mukmin fa innahu yanduru binurillah." Takutlah kamu akan firasatnya seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan nur cahaya dari Allah. Firasat. Dia punya firasat melihat orang, orang ini bakal begini, begini nanti akhirnya begini. Tapi nggak boleh diceritakan. Dan subhanallah benar-benar terjadi. Itu firasat. Sebelum terjadi dia sudah mempunyai firasat. Kemudian juga ada pula karomat-karomat dan kabar gembira-kabar gembira, karomat banyak. Seperti karomatnya sahabat Al-Ala Ibn Al-Hadrami yang berjalan di atas air ketika perang fisabilillah. Demikian pula ada seorang tabi'in yang bernama yang bernama yang dibakar seperti Nabi Ibrahim dan tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau dibakar oleh penguasa yang dolim, enggak terbakar. Sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat senang ketika berjumpa beliau karena pernah dilakukan kepada beliau sebagaimana dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan yang lain-lainnya banyak. Dengan catatan semua itu mulai dari ilham, mimpi, firasat, karomat, kabar gembira harus sesuai dengan syariat. Jadi ukurannya tetap syariat Al-Quran was sunnah. Dan itu semua bukan sumber untuk menetapkan akidah, bukan pula sumber untuk menetapkan syariat. Jadi tetap ditimbang dengan syariat. Kita mimpi ketemu orang tua pakai apa namanya pakaian putih-putih, jenggot putih, sorban putih, mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Diterima atau tidak? Ditolak. Jadi tetap timbangannya adalah Al-Quran was sunnah. Itu poin yang nomor ke-9. Poin yang nomor ke-10. al mirau fid dini madmum. Berdebat dalam agama adalah tercela. Wal mujadalah bil husna masyru'ah. sedang berdiskusi dengan cara terbaik adalah disyariatkan. Berdiskusi atau berdialog dengan cara yang terbaik adalah disyariatkan. Wa ma sahhan nahyu anil khawdi fihi wajibal imtithal bidzalik. dan apa yang telah sahih dan apa yang telah sahih larangan masuk ke dalamnya wajib hal itu diamalkan. Wajibul ويجب anil عن الخوض فيما ilma lil muslim bihi dan wajib menahan diri daripada memasuki permasalahan yang seorang muslim tidak mempunyai ilmu atasnya wa tafwidu ilmi dzalika ila alimi ila alimihi subhana dan menyerahkan ilmunya kepada zat yang maha mengetahuinya kepada zat yang maha mengetahuinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini juga penting sekali Ikhwan wa akhawat fillah rahimahumullah Jadi berbantah-bantahan Berdebat dalam agama Itu adalah tercela Karena hanya membuat hati semakin keras Semakin kaku Semakin jauh dari Allah Adapun berdialog, berdiskusi Dengan cara terbaik adalah Disyariatkan Enak dialog aja, diskusi aja dengan cara terbaik Kemudian apabila terdapat larangan yang sahih bahwa kita tidak boleh memasuki wilayah ilmu itu, maka kita wajib mengamalkan larangan itu. Contohnya apa? Contohnya adalah ilmu tentang kaifiyah sifat Allah. Ilmu tentang kaifiyah sifat Allah, bagaimananya sifat Allah, bagaimana. Ini telah sahih riwayat-riwayat kita dilarang masuk ke dalamnya. Jadi misalnya Allah bersemayam di atas arasy, iya kan? Jelas gamblang. Tapi seperti apa, bagaimana itu yang kita dilarang. Karena kita nggak mampu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan makhluk Allah, jangan dipikirkan tentang zat Allah. Enggak boleh masuk ke dalamnya karena kita nggak mampu. Kemudian juga kita wajib menahan diri untuk tidak memasuki wilayah ilmu yang kita nggak punya ilmu atasnya. Jangan berbicara tanpa ilmu. Nggak punya ilmu bilang aja nggak tahu. Jangan sampai nggak tahu masuk ke dalamnya nanti dia tersesat dan menyesatkan. Dan kalau kita nggak tahu tentang ilmu itu, yang memang itu wilayah yang tidak mungkin diketahui, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Contoh yang paling gampang ilmu tentang kaifiyah sifat Allah. Kita nggak tahu, kita serahkan ke Allah. Kalau maknanya jelas. Wajah jelas, tangan jelas. Kaifiyah bagaimana? Kita tidak tahu. Kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Berbantah-bantahan tidak ada faedahnya, tambah keras, tambah jauh dari Allah hati. Kemudian poin yang nomor ke-11. Yajibul iltizamu biman hajil wahyi firrat. Subhanallah ya, ini indah semuanya. Wajib berpegang wajib berpegang kepada manhaj wahyu dalam membantah dalam membantah dalam mengkonter kama yajibu fil i'tiqadi wat taqrir sebagaimana wajib sebagaimana wajib dalam akidah dan penetapan Bagaimana wajib dalam akidah dan penetapan. Fala turaddul bid'atu bi bid'ah. Tidak boleh membantah bid'ah dengan bid'ah. Wala yuqabalu tafrid bil ghuluwi walal 'aqs dan tidak boleh pula melawan sikap sikap eh, apa menggampang-gampangkan itu apa? Sikap meremehkan dan tidak boleh membantah sikap meremehkan dengan sikap hulu. Hulu berlebih-lebihan. dan tidak boleh pula sebaliknya. Nah, ini juga penting ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Jadi kalau mau membantah, mau mengkonter suatu pendapat, maka kita harus iltizam, berpegang teguh kepada manhaj wahyu. Bagaimana cara Al-Qur'an, bagaimana cara As-Sunnah dalam membantah. Sebagaimana kita akidah dan penetapan wajib mengikuti wahyu, membantah pun juga wajib mengikuti wahyu. Enggak boleh bantah bid'ah dengan bid'ah. Misalnya, ini contoh yang paling gampang dan juga saya pernah menanyakan langsung kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Itu biasanya itu kan ada kalau malam tahun baru. Itu biasanya ada tabligh akbar plus sholat malam ya kan tahun baru malam tahun baru diumumkan di mana-mana nanti di sini ngadakan sholat malam malam tahun baru tujuan mereka baik niatnya baik daripada nanti orang-orang ini tahun baru maksiat ke sana kemari ya kan lebih baik diarahkan ke masjid untuk pengajian lalu ditutup dengan sholat malam muhasabah malam tahun baru muhasabah bersama-sama malam tahun baru Baik kan? Saya pernah tanya kepada beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Syekh, bagaimana Syekh pendapat antum?" Di daerah kami di Indonesia kalau malam tahun baru itu orang-orang maksiat, berbagai macam kemaksiatan. Lah ini ada yang berupaya untuk menyelamatkan mereka-mereka dari kemaksiatan mengadakan acara di masjid. Muhasabah di antaranya adalah sholat malam berjamaah di koordinir. Apa jawaban beliau? Tuqawimunal bid'ah bil bid'ah. Berarti kamu melawan bid'ah dengan bid'ah. Bid'ah malam tahun baru berupa kemaksiatan, kamu lawan lagi dengan bid'ah berupa sholat malam berjamaah. Ajarannya siapa itu? Kalau malam tahun baru sholat jamaah bareng-bareng lalu muhasabah. Tidak ada. Kalau seandainya mengadakan pengajian saja, ya boleh. Pengajian kapan saja, di mana saja, boleh. Yang jadi masalah adalah yaitu ditentukan sholat malam berjamaah dikoordinir dan muhasabah malam tahun baru. Itu bedanya di situ. Kalau sekedar pengajian atau mari kita apalah istilah-istilah yang lebih syar'i. Jadi istilahnya orang ini diselamatkan dari mulutnya buaya tapi dibawa kepada mulutnya singa, sama saja. Jadi belum terselamatkan. Kemudian tidak boleh membantah E, melawan orang yang meremehkan dengan sikap hulu. Tidak boleh pula sebaliknya sikap hulu dilawan dengan sikap meremehkan. Contoh yang paling gampang adalah kaum khawarij dan kaum murji'ah. Khawarij hulu berlebih-lebihan, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Lalu ada kelompok tandingannya semuanya iman, gak ada orang kafir. Yang penting dalam hati. Nah, ini semuanya keliru. Ini ekstrim semuanya. Yang benar adalah tengah-tengah, proporsional. Tidak dibantah dengan yang salah. Jadi istilahnya orang bodoh jangan dilawan dengan bodoh. Orang salah jangan dilawan dengan salah. Walaupun orang telah bodoh dan telah salah, kita tetap pinter, tetap benar. Kedoliman jangan dilawan dengan kedoliman. Orang dolim kita tetap adil. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti manhaj wahyu, Al-Quran, was sunnah dalam membantah, dalam mengkonter kelompok-kelompok yang salah. Membantah ini perlu. Membantah ini perlu. Karena kalau tidak ada bantahan, maka manusia tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya tentang orang yang sholat, puasa, ibadah dengan orang yang menjelaskan kesesatan, kesesatan kelompok atau orang tertentu supaya tidak terpengaruh manusia yang lainnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya lebih senang, lebih senang orang yang menjelaskan kesesatan dan keliruan kelompok-kelompok atau orang-orang itu. Karena apa? Manfaatnya untuk masyarakat semuanya. Sementara kalau sholat dan puasa untuk dia sendiri. Kemudian beliau juga menjelaskan idza sakata anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha minastaqimi. Kalau kamu diam, aku juga diam, tidak ada yang menjelaskan, maka orang bodoh tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau semuanya diam, orang bodoh tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi menjelaskan, membantah, mengkonter itu wajib, cuman dengan cara-cara yang benar, yang syar'i. Kemudian poin yang terakhir, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang ke-12 adalah kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah tersesat. dan semua kesesatan tempatnya adalah di neraka. Dan ini adalah lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah. Bahkan ada ucapan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kullu bid'atin dhalalah wa in an nasu hasanah." Semua bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Jadi bid'ah dalam agama. Kalau dalam urusan duniawi tidak masalah, boleh baju, mobil, rumah, kendaraan, pakaian, makanan semuanya boleh. Yang penting tetap dalam koridor syar'i. Sesat, sesat tempatnya di neraka. Niatnya baik, tidak cukup niat yang baik, tapi harus perbuatannya juga baik. Ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi inti dari semua ini adalah kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah dalam manhaj mereka mencari ilmu dan berdalil adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahamannya salafus saleh. Intinya itu. Dan inilah ajaran Al-Qur'an, inilah ajaran As-Sunnah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ayat ini ancaman yang amat sangat keras maka tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka Lalu mereka tidak ada perasaan mendongkol, tidak ada perasaan kurang enak dalam diri mereka terhadap keputusanmu dan mereka benar-benar menerima. An-Nisa 65 nanti dilihat lagi ya. Jadi ini Allah bersumpah bahwa orang itu tidak beriman dengan sebenar-benar beriman kecuali dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total. Tidak ada perasaan mendongkol, Tidak ada perasaan tidak enak, tidak ada perasaan sempit, dan benar-benar menerima. Bahkan juga di dalam surat An-Nur 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyalahi daripada perintah Allah, daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Ditimpa fitnah. Apa fitnah itu? Kekufuran, bisa kufur nanti bisa kufur dan mereka juga akan ditimpa adab yang pedih. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kamu ikuti penolong-penolong selain daripada Allah. Qalilan ma tadzakkarun." sedikit sekali kamu itu sadar. Ayat dan hadis banyak ya masalah seperti ini. Mari kita lihat para imam. Pertama-tama Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, An-Nu'man bin Thabit. Beliau imam madhab yang pertama-tama dan beliau juga gurunya para imam madhab. Beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat masyhur yang beliau menyuruh para pengikutnya mengambil langsung dari sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah melarang pengikutnya untuk fanatik kepada pendapat-pendapatnya. Di antara ucapan beliau yang sangat masyhur kata beliau, "Idza sahhal hadis bahwa mazhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Jadi kata beliau, kamu jangan pegangan dengan ucapanku Tapi kepada hadis Hadis sahih alamat hakku. Karena boleh jadi sampai kepada beliau Boleh jadi belum sampai Jadi jujur, sportif, munsif Kemudian di antara ucapan beliau pula la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina aqadnahu. Tidak halal, tidak dihalalkan kepada seorang pun tidak dihalalkan pada seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil pendapat itu. Wah, ini sportif ya, luar biasa sportifnya. Jadi kata beliau, saya tidak halal kalau ada orang mengambil pendapat saya sebelum orang itu tahu dari mana sumbernya saya mengambil pendapat itu. Jadi kata beliau jangan hanya mengambil pendapatku, tapi kamu juga harus tahu dalilnya. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Subhanallah luar biasa. Kemudian ada pula ucapan yang mirip dengan itu, mirip hanya redaksinya aja berbeda. Haramun ala man, la, man lam ya'rif dalili an yufti fi kalami. Haram. Haram atas orang yang tidak mengetahui dalilku. Untuk berfatwa dengan pendapatku. Jadi mirip dengan tadi ya. Jadi beliau mengharamkan orang yang tidak tahu dalil beliau untuk berfatwa dengan ucapan beliau. Enggak boleh. Kamu kalau mau berfatwa dengan ucapanku, kamu harus tahu dalil yang aku pakai. Kemudian dalam riwayat yang lainnya ada tambahan fa innana basyarun naqulul al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Ini tambahan dalam riwayat yang lainnya, tambahan dari ucapan tadi yaitu karena kami adalah manusia Kami berpendapat dengan sebuah pendapat pada hari ini Kami berpendapat dengan sebuah pendapat pada hari ini Dan kami akan meralatnya besok. Inilah sportif. Jadi kata beliau, boleh jadi hari ini saya punya pendapat A, besok boleh jadi B, saya ralat. Itulah pendapat manusia. Tapi kalau dalil, ya tetap dalil, tidak berubah. Dalam riwayat yang lainnya, masih tentang masalah itu, beliau pernah menegur muridnya Abu Yusuf Waihak ya Yakub. Celakalah kamu wahai Yakub. Waihak. Ini kata-kata istilahnya biasa di kalangan orang Arab ya, untuk menarik perhatian. Bagaimana sih kamu ini wahai Yakub? Yakub itu namanya panggilannya adalah Abu Yusuf, sahabat setia beliau yang sangat terkenal itu. Kata beliau, la taktub kullama tasma'u minni. Jangan kamu tulis Jangan kamu tulis semua yang kamu dengar dariku Jangan kamu tulis semua yang kamu dengar dariku Fa inni qad arar ra'yal yauma wa atrukuhu ghadan. Karena aku bisa jadi mempunyai suatu pendapat pada hari ini dan aku meninggalkannya besok. Demikian pula aku berpendapat dengan sebuah pendapat besok. Wa arar ra'ya ghadan wa atrukuhu pak ghadin. Dan aku berpendapat dengan sebuah pendapat besok dan aku tinggalkan besok lusa. Ini adalah sikap sportif Kemudian Jadi orang berubah pendapat itu Wajar, jangan dikatakan Pelin pelan Justru itulah orang yang jujur Jangan sampai orang itu Sudah merasa salah, nggak mau merubah Pendapatnya, takut jatuh Pamornya Orang berubah pendapat itu wajar. Mungkin belum tahu lalu menjadi tahu. Mungkin belum mantap menjadi lebih mantap. Jangan dikatakan dia itu pelin-pelan. Semua ulama itu sering berubah pendapat. Imam Syafi'i bahkan ketika di ketika di Irak dan ketika di Mesir itu meralat semua pendapat, hampir semua pendapatnya. Sehingga dikenal ketika di Irak itu kaulun qadim, ketika di Mesir kaulun jadi pendapat yang lama dan pendapat yang baru bukan pelin-pelan. Demikian pula para ulama ahli hadis Ibnu Hajar suatu ketika mengatakan hadis ini dhaif, di lain waktu mengatakan hasan atau sahih atau sebaliknya. Demikian pula Syekh Albani dan yang lain-lain wajar, biasa. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala itu malah lebih sering lagi. Kadang satu masalah beliau mempunyai tiga pendapat, mempunyai tiga riwayat. Ini jangan dikatakan pelin pelan, bukan. Itulah orang sportif. Daripada orang salah, sudah tahu salahnya, sungkan mau merubah pendapatnya. Sehingga terus-menerus berkelimang dalam kesalahan. Kemudian di antara ucapan Abu Hanifah rahimahullahu taala adalah Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah taala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatruku qawli Apabila aku mengatakan suatu pendapat apabila aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah pendapatku. Sportif sekali. Jadi kamu buang pendapatku, kamu terima yang dari Quran dan dari sunnah itu. Demikian pula Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, Imam Mudaril Hijrah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, imamnya penduduk Madinah. Beliau juga mengatakan kata-kata yang hampir mirip dengan ucapan-ucapan Imam Abu Hanifah Kata beliau di antara ucapan Imam Malik adalah innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Yang salah dan benar. Aku hanyalah seorang manusia biasa yang salah dan benar. Fanduru fi ra'yi maka perhatikanlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Hendaklah kamu mengambilnya Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Dan semua yang tidak sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah maka hendaklah kamu meninggalkannya. Sesuai Quran Sunnah kamu ambil, kamu amalkan. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kamu tinggalkan saja. Ini sikap sportif dari beliau Kemudian di antara ucapan beliau pula, "Laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam illa wa yukhadhu min qawlihi wa yutraf illa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tiadalah seorang pun Tiadalah seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam melainkan diambil dari pendapatnya dan ditinggalkan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Seperti juga ya dalam riwayat yang lainnya illa sahibu hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini di Masjid Nabawi tempat beliau ngajar yaitu kuburannya Nabi Muhammad saw. Semua manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kisah kisah tentang ketapa kejujuran dan sikap sportif Imam Malik ketika harus meralat pendapatnya setelah datang kepada beliau hadis sahih. Itu pendapat beliau tentang wudhu Imam Malik pernah ditanya tentang menyela-nyela di antara jari-jari kaki ketika wudhu. Menyela-nyela ya, disela-sela jari-jari kaki ketika wudhu. Mula-mula beliau berpendapat tidak ada itu. Enggak sunnah menyela-nyela jari-jari kaki ketika wudhu. Enggak sunnah. Kemudian ternyata ada seorang murid beliau yang menyampaikan bahwa ada hadisnya, ada sunnahnya. Lalu beliau bertanya, mana hadisnya? Lalu disebutkan perawinya bulan, fulan, tanah bulan telah memberitahu saya bulan, bulan fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggosok-gosok dengan jari kelingkingnya di antara celah-celah jari-jari kakinya. Jadi Rasulullah berarti menyela-nyela di antara jari-jari kaki dengan kelingking. Dengan jari kelingking tangannya. Sahih. Imam Malik mengatakan inna hadzal haditsah hasan. hadits ini baik. Wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah dan saya belum pernah mendengarkannya sekalipun kecuali saat ini. Saya baru dengar saat ini. Selesai kan? Kemudian suatu ketika beliau ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang hukum menyela-nyela jari-jari kaki ketika wudhu? Ternyata beliau sudah merubah pendapatnya. Beliau memerintahkan agar supaya jari-jari kaki disela-sela ketika wudhu dan itu adalah sunnah. Dan ini juga bukan pelin-pelan, ini sikap sportif merubah. Dulu belum dengar haditnya, sekarang dengar, maka otomatis pendapatnya dirubah. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau Imam Syafi'i lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya, waktunya yang enggak cukup. Imam Syafi'i lebih banyak lagi. Bagaimana menurut antum diselesaikan ini atau hari Kamis depan kita lanjutkan aja kita Tahawiyah? Gimana? Akidah Tahawiyah aja ya. Kita lanjutkan ya. Ya, ini bisa antum lihat di buku-buku terutama di buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di bagian-bagian depan. Ini saya nukil dari kitab beliau Sifat Salat Nabi. Jadi ada ucapan empat imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hambal pendapat hampir mirip semuanya seperti itu dan ini menunjukkan bahwa kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bukannya malah mendahulukan pendapat para ulama atau para imam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Fadhol, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. pendapat ketika dengan satu masalah itu tidak bisa makan dengan seperti Imam Malik bahwasanya ketika belum mendengar hadis yang menyela-nyela jari kaki beliau tidak membolehkan terus setelah mendengar hadis beliau membolehkan jadi dalam artian Imam Malik punya dua pendapat tapi yang diambil yang setelah terakhir Iya, kalau itu kan jelas ya. Kalau Imam Malik kan jelas antara nasah dan mansuh. Kalau Imam Malik itu jelas dulu pendapatnya begini, lalu dirubah pendapatnya menjadi begini. Seperti Imam Syafi'i, dulu pendapatnya begini, qaul kodim sekarang diralat pendapatnya begini. Kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak ada riwayat beliau meralat. Beliau ditanya kadang pendapatnya begini, beliau ditanya kadang pendapatnya begitu. Sehingga tidak ada istilah nasah dan mansuh yang dihapus dan yang menghapus tidak ada istilah pendapat yang terdahulu dan pendapat yang belakangan. Yang ada itu malah Kadang beliau begini, kadang beliau begitu, sehingga disebutkan wafi riwayah kada. Wafi riwayah kada. Dalam riwayat lain, versi lain beliau pendapat ini, Riwayat lain, versi lain beliau pendapatnya begini. Itu. Ya itulah memang ilmu itu memang repot. Sehingga kalau ada orang pendapatnya satu merasa benar sendiri, ini menunjukkan betapa bodohnya orang itu, betapa dangkal ilmunya. Karena orang itu semakin pintar, semakin mendalam, semakin banyak rujukannya, dia semakin khawatir. Khawatir, tidak berani mengatakan benar sendiri. Bisa jadi saya benar, bisa jadi saya salah. Sekarang saya begini, mungkin besok saya berubah. Itu menunjukkan pinternya orang. Semakin orang pintar, semakin banyak keraguan dalam dirinya. Tentu bukan akidah loh ya. Bukan akidah. Kalau akidah tidak boleh ragu, harus mantep, pasti jelas. Kalau akidah patokannya jelas, akidah salafus soleh, manhaj salafus soleh. Tapi dalam masalah yang lain, hukum misalnya atau masalah fikih, seperti itu. Semakin dalam ilmunya semakin banyak rakunya. Yang jadi masalah dan paling enak itu adalah orang yang punya satu kitab. Baca satu kitab sehingga dia merasa paling benar sendiri semuanya salah. Ya. Gara-gara apa? Baca satu kitab. Coba dia masuk kepada kitab yang besar kitab yang berbicara tentang banyak madhab baik di dalam madhab atau juga di luar madhab lintas madhab ya, wah nanti akan bingung yang penting jangan lintas agama lintas agama tidak boleh lintas madhab kan ada empat madhab yang masyhur Hanafi Maliki Syafi'i Hambali di dalam masing-masing madhab sendiri juga banyak pendapat di dalam madhab Hanafi sendiri banyak pendapat seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalamnya nanti bingung. Waduh, ternyata lautan ini. Ternyata saya tidak punya ilmu apa-apa. Sehingga dia pun akan banyak ragunya. Sehingga mungkin sekarang begini, besok begitu. Ini berarti orang pintar. Berarti orang pintar. Kalau sudah satu paling benar dia, berarti dia adalah orang bodoh. Karena orang semakin pinter, dia semakin menyadari bahwa dia tidak punya ilmu apa-apa. Kan pernah dulu kita pelajari di kitab Hilyah Talibul Ilmi Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid bahwa ilmu itu adalah salah satu asbar. Ya, ilmu itu ada tiga hasta. Orang yang baru sampai satu hasta, dia akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling pinter. Tapi kalau orang ilmunya sudah mencapai tiga hasta, dia akan menyadari bahwa dia nggak tahu apa-apa. Seperti itu. Ya, fadhol kalau ada yang lainnya silakan. Fadhol kalau ada yang mau ditanyakan silakan. akhwatnya. Dan Anda matur yang gimana? Yang mau ditanyakan pada Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Adi Rahmati, Allah amin Berkenaan dengan sifat hulu Sejauh mana kita dianggap hulu Apakah kita Apakah ketika kita mengikuti pendapat guru kita semua Karena kita tidak tahu dalilnya termasuk hulu Bagaimana menghindari sikap hulu Mohon penjelasannya Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Waalaikumsalam wa iyyakum. Hulu kan berlebihan ya. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wal hulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al hulu. Hati-hatilah kamu daripada sifat hulu, berlebihan. Karena yang membinasakan umat sebelum kamu adalah sifat berlebihan. Kemudian beliau juga mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Diulang oleh beliau tiga kali Kemudian beliau juga mengatakan Walan yushad dadina hadun illa ghalaba Dan tiadalah seseorang memberat-beratkan agama ini Melainkan dia kalah sendiri Adapun kalau yang ditanyakan seperti ini Mengikuti pendapat guru yang mana Ya tentu sama dengan ucapan para imam Kita harus tahu pendapat guru itu dasarnya apa Bukan pendapat gurunya Tapi guru itu mengambil pendapat tersebut dari mana sumbernya. Istilahnya gampangnya itu al ilmu qabla al wal amal. Harus tahu ilmunya sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita mengamalkan. Jadi bukan hanya ikut saja, bukan hanya ikut saja, tapi diusahakan tahu apa dalilnya, apa dasarnya. Atau minimal kalau masalah ijtihad nggak ada dalil yang sahih dan sorry Minimal adalah apa taklilnya Apa alasannya. Minimal itu. Kan masalah ijtihad yang benar-benar murni ijtihad tidak ada dalil yang sahih dan sahih maka kita kembali kepada ta'lil. Ada dalil, ada taklil. Kalau dalil Quran Sunnah, kalau taklil alasan-alasan. Kenapa alasannya? Berarti itu. Kalian jangan sungkan-sungkan tanya kalau memang tidak tahu. Ya, saya kira mungkin itu dulu, mudah-mudahan jelas. Berarti insya Allah hari Kamis depan kita akan mengkaji akidah tahawiyah lanjutannya poin ke 83 ya. Allah Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما